Gandeng kula basik gadah utang. Kerja mungkin-mungkin tahun ngajeng sakit kalian Mbak masih mereka. Yang pentingnya Bismillah muka sakit ya. Neng nek ora iso ya aku gelo dhewe. Wong aku iki tekan kene iki jatuh cinta iki desa Wonolilo iki nek Indonesia pengen sinau presidennya kondene ya. sinau nang bulura ya. seneng banget aku bulura sikapnya seneng kesibukan di hatinya itu saya seneng kira tuh kencono wumu kata ibu sebabnya sangat banyak jadi di Wonolilo ini satu ngomong anu sih ya jadi mau apa apa serawung tak sambung bisa serawung kawruh serawung kawruh itu kamu sambil kira-kira bahasa Arabnya adalah silatul ilmi tersambungnya manusia dengan ilmu sadar kalau silaturahmi itu tersambungnya kasih sayang antara manusia nah Pancasila sila ya, sila itu ada lima idaman hidup yang tersambung satu sama lain lima sila itu nek silo kuwi kowe nyambung karo kloso silo nah di sini ini sesambungane wong wono lelo karo urip ki jangkep gitu loh jangkep NU Muhammadiyah sambung besan pesanan gitu ngumpuk dari siji kendurian ya bareng gitu tahlilan ya bareng apa mana oh yasinan bareng oh remi bareng terus sesambungannya, ya sesambungannya karo Kang masih, Kang Mas itu maksud saya wit-witan sedaya niku tanduran sedaya niku lah Kang Mas dengan sadurunge wonten menungso sampun wonten tanduran nah itu ora tahu ora tahu pedot hubungannya nek menungso modern dan kutha niku wit-witan ning didadekake alate ini nek jenengan sedulure ngoten nggih jadi kalau bode ana bode lah gendine kuwi apa mereka Bu? Aku mau disugi macam-macam. Disugi macam-macam niku ono tak celok orang plastik plastike. Dadi ora berkat juga. Akhirnya aku ngetokke sapu tangannya sak cukup cukup tak buntel mau gembili barang mewah wah jan. Mangane wis oke, okay, ditambah gembili, tambah macam-macam lah terus iya caranya aku mangane kudu saiki kan. Ora ape, tapi kan kudu digawa bali. Gitu? Sebab dia jadi disiksa, bagus sikit, bagus sikit, bagus sikit lah. Nah, seserawungan jenengan kalian tanduran, kalian tumbuh-tumbuhan sangat dekat. Mungkin dunia memiliki krisis pangan, wong do kerengan, do paten-patenan, royokan panganan. Sing ora royokan, sing tetep damai, tetep merdeka, wong sing lemai ditanduri. Dibiasakan nandur opo wae, ala ono mung meter ping meter tandurana, mbula mbok mbubayem mbok tandurono. Lagi cah-cah iki ben ora ketan ora gelem melu bayem to yang jaluk pulsa tok gitu yang pokoknya anggar bocah ki loh, wong tuani nandur insya Allah suatu hari dia duwe pengetahuan kabur untuk nandur sesuatu itu Nek ya di sini tidak mengalami, Nek ya di tempat-tempat lain mengalami apa sebabnya wong NU wiritan banter, bar sembahyang selawatan banter. ini orang mergo Gusti Allah dublek Neng mergo bencah cilik-cilik kerungu. Nek kerungu bendina, dek gelem ora gelem akhirnya menjadi Terus simpan di file apa di saraf-saraf otaknya lewat telinganya suatu hari Dek iso orang perlu dilatih. Nah Muhammadiyah mergo meneng cek bal sholat, nek temur kutam mriku loh, Meneng cek bal sholat ya akhirnya anak era orang dia contoh orang jadi ketika anak itu gede ya orang wiritan. Ngoten ten yo ya, ora Nah di sini ini suatu hasanah bagi seluruh umat Islam Indonesia. lain. Ini contoh teladan. Jadi saya saya coba bersingkat sebab nek nuruti hatiku pikiranku aku seneng banget aku pengen mudoroso tenang ngene kene Wah seneng tenang aku nek kene Seneng tenang soalnya niki pulau jadi kelingan urip pulau zaman cilik ngata niki jadi bapak pulau niku duwe mbah mbah jadi buyut pulau niku sing biyen nampung Mbah Hasim Asari ketika datang dari Demak ke Jombang terus sing ngekek inggon kos-kosan ditampung lah manggon temriku terus sing rabeke barang niku buyut pulau niku terus Mbah Dahlan lah podo-podo meguru ten Mekah ten Bangkalan kalian bahasin nambah pulau barang saku keluarga kulo dan itu temeriku niku cuman pulau kali mbah-mbah di nanti anak-anak pulau niku orang duwe takdir untuk lungguh ning kursi pulau niku mboten angsal lungguh ning kursi mulanya ora tau kursi orang tahu jadi ketua, orang tahu jadi pejabat, orang tahu jadi opo-opo. Kulo sak keluarga dari atas sampai besok-besok harus gawe kursi dewi. Kan gitu. Nah, ini Pak Muzamil tahu itu. Saya harus bikin kursi sendiri. Jadi aku iki cedak karo nabi, neng aku rambe kursi neng NU. jin-jin do melu pisan. Nah, usik untuk anak-anak muda ya. Dulu kan NO itu termasuk bagian dari Masumi. Kemudian bapaknya Gus Dur sama Yai Wahabasbullah berinisiatif memisahkan diri, memisahkan NO, memisahkan NO dari Masumi ada cerita sangat khusus tapi tidak akan saya ceritakan kepada siapa-siapa saja karena tidak baik jadi tak simpen tak gawe ku diri, tak gawe jaluk ngapura nang Gusti Allah digombak mbah ada sangat banyak hal yang saya tidak akan kemukakan kepada Indonesia sebab aku ora orang ora nenek ning nek kowe jan arep sinau tenang tak buka ke lawan ning nek ora gelem sinau aku ora iso kan gitu. sebab tugasku betul gitu. orang podo karo Mbah Hasim orang podo karo tapi mereka berdua bersama buyut saya adalah satu perguruan di Bangkal gitu. nah karena ayah saya itu berasal dari keluarga di mana Mo Muhammadiyah Masumi itu menjadi satu maka bapak-bapak sekalian tendesok desa kulon iku karo desa kula niku sing mimpin tahlilan nggih ayah kula. Sing gawe terbangan selawatan nggih ayah kula. Sing gawe perpustakaan ngerintis ono radio, ono langganan majalah, langganan koran, ya itu ayah saya merintis semua. Dan di rumah saya, ten rumah kulon itu jumlahnya sing manggon ten rumah kulon itu telung puluh enam, telung puluh enam wong saumah niku. Ono sing yatim, ono sing guru, ono sing bocah melu, ono macam-macam oleh turun puluh enam tadi jenengan bayang ke ibu kulon itu lagi ngurusi beras bendino itu, rojo lumayan itu, turun puluh enam wong saumah nah madrasah didirikan gurune NU kepala sekolah Muhammadiyah gurune NU engko di sini ketuk kepala sekolah NU gurune Muhammadiyah kok campur dadi siji ora masalah padha karo wong liyane di desa saya itu Terus nanti kalau bikin kooperasi ya saya punya kooperasi namanya Kooperasi setiap Usaha me menyediakan sembako dan lain-lain untuk rakyat di desa. Itu yang pinter manajemen orang PKI. Akhirnya yang dijadikan ayah saya mengangkat ketua PKI desa saya untuk menjadi kepala kooperasi. <laughs> Kira-kira pilih film nih Kalau kesenangan. Ketika itu belum G30S. Setelah G30S kan ono kartu, ono sing salah, ono sing nesu, kan jadi lain masalah. Tapi ketua kooperasi di tempat saya itu, ayah saya bikin itu ketua PKI-nya. Jadi ayah saya itu nek cah kita saiki ngomong pluralisme rasanya kok yang kowe iki tahu serawung karo sapa kowe tahu serawung karo sing kepiye gitu ya teman saya sehari-hari itu ono wong edan ono wali ono macam-macam wali saya kenal sejak kecil segala jenis fadilah segala jenis karomah saat itu itu kemana aku pun nang desa mendiri aku pun aku tahu kepedok kabeh kuwi wis tahu serawung nah saya senang dengan Ponorogo karena jangkep itu selalu ini. Sementara di mana-mana bertengkar, di mana-mana congkrah. Dan di Wanolelo ini ini mungkin mengkitik Wanolelo ke semarake Gusti Allah ki ora sida menghancurkan Indonesia. lagi. Percaya buat jenengan? Saya kira jenengan mau kaji. Bagaimana ya? Sak pesawat bisa belum 200. Jauh pesawatnya ternyata nggak ngajeng tiba. Terus Terus ono jamaah sekolah lelo nang buri dhewe Nembang. Nembang neng nembangin nembang jowo, mbuta mbuati, bopo mbapa nika. Terus malaikat krungu. Terus jubil munggah Gusti Allah niku wonten wong ngono lelo. E. Tiba sakit niku pesawat Wis ora apa nang selamat dhewe selamat dia. Akhirnya selamat sak pesawat selamat kabeh. Mudah-mudahan karena ada kedamaian, keteduhan, kreativitas, serawung yang jangkep antara manusia dengan alam, manusia dengan hewan, manusia dengan tanam-tanaman, tanam-tanaman rute, maka seluruh Indonesia oleh Allah dijaga untuk tidak hancur. Jadi sekarang saya bercermin juga ke desa saya sendiri. dulu saya di desa Menterong ya, Dan saya alhamdulillah saya ingin ibu sing S2 ono, S3 ono, sing juara nasional ono. Ning nyun sewu kowe bangga dadi juara nasional wong Indonesia iki pekok ora kaya kowe kok. Ya juara Indonesia ta berarti wong kowe luwe apik banget Indonesia ya rasa bangga nek kowe juara Indonesia, wong Indonesia iki derajate nisormu kok. Gimana to? Ya bangga dadi wong kono lho. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin disebut tiga kali oleh Allah. Fa inna apa? Satunya lagi yang di surat yang terakhir Pak. Wa innal haqqa min rabbika. Fa anna wa annal haqqa min rabbika. Haqqa min rabbika. Jadi kan jenengan sami itu bener tadi wong Manolelo dengan semua hubungan yang jangkep tadi, hubungan dengan Allah, malaikat, Rasulullah, jin, bute, gelili, wit-witan, segala jangkau sawung itu apik banget. Kalau itu kebenaran, maka hendaklah engkau ketahui bahwa kebenaran itu tidak dari kita melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jenengan diparingi kalian Gusti Allah. Yang Indonesia secara nasional belum diparingi. Maka banggalah menjadi orang Wonolelo, berbahagialah dan dan dan ketahuilah bahwa jenengan betul-betul di hadiahnya Allah kan aku merabbika tidak menanas tidak min ayisain apa al hakku min anggar kue bener berarti benerin ya sebuah kusti Allah kue diparingi kue dilimpai kue tiga rezeki berupa kebenaran nah kue itu orang yang bener ngomongan orang yang bener apik barang gitu ya buluran ya apik barang kok orang yang apik wicaksana barang di atasnya lagi bijaksana NU Muhammadiyah serawung dengan baik itu kalau hanya karena kebenaran bertengkar sing siji ngarani sing bener ki 11 rakaat rawehe sing siji ngarani 23 rakaat nek ning bondo bener iso barengan ning nek bondo apik ya ora apa-apa sing terus ke dhewe utawa sing 11 metalo witira dhewe rasa kita niki supaya apik nah di atas bener baik itu ada bijaksana jadi sawung kawruh gayung kalungan kalungan itu sebenarnya apa ya keagungan keindahan yang jembatannya ke atas talinya ke atas namanya kebijaksanaan menurut saya kebijaksanaan orang no gunane buku kul, anakmu kuliah es telu nek ming pinter pintere kudu marak kedai dadi apik apike kudu gowo dhek dadi wong sing wicaksana lurus boten wicaksana nomor 1 nanti ora sekolah nek perlu ora apa-apa anggen wicaksana aku takon nabi sing sekolah cepet. ora ono siji-siji ya ya sekarang ini tema saya kedua sebelum saya supaya nggak begitu saat Sangat ibu, tadi saya tadi pak pak Muhyiddin pak Yai Muhyiddin sambat kepada saya mengenai kelidi setelah begini betul bocah meneng-meneng gantol gurune mbu sapa ora ana masalah apa-apa gitu klidi itu kan betul-betul insinity kuwi wong gendeng kuwi nek kowe nonyo bocah mergo pacarmu direbut iki ana alasane nek kowe begal wong mergo kowe arep ngrebut motore iki ana alasane gimana apa meneh nek kowe gangsir omahe wong mergo arep nyolong barangnya kuwi cetha alasane ning nek klithik kuwi alasane apa meneng-meneng gandol gurune bocah kuwi ora ana alasane nek wong nglakoni apa-apa ora nganggo alasan berarti wong edan wong gendeng itu namanya insanity itu namanya junun wahwa majnun wal jununu fununu nyelip mana iya, ini mikrofon ini ini soalnya bahasa Arab melaku bu wal jununu tolong tolong ya yang oke oke wal jununu fununu dan gila itu bermacam-macam ah. ada terusnya berarti Al-Jununu Kununu berarti kan kalau tulisnya ono edan mergo iya, iya. Ya apa ke edan bentuknya apa ya oke jadi sekarang kalau kita hubungkan dengan semua yang sedang kita diskusikan malam hari ini ya saya saya cicil beberapa hal aja Wong mangan mergo ngelih gitu. Gitu Wong nandur mergo ben susuk ana woh sing iso dipangan. Wong rabi mergo Ya mergo ben duwe nasab, nuruske nasab ana turunan. Apa meneh, wong apa meneh? Kabeh ana ana ana sebab musababe. Neng nek orang iki ora mesti ono sebab sebab sebab itu. Moro-moro mateni wong, moro-moro iki. Nek menungso kudu jono sebabe. Bayi nangis mergo ngelih, mergo lara Bayi dan dia ngasan. Gitu ya. Lah nek kritik kebanyakan tidak ada alasannya. Berarti ada yang tidak benar dengan pendidikan masyarakat kita. Oleh karena itu, Bu, nyun sewu, Alhamdulillahnya ada madrasah, ada apa aja sini Pak ya? Madrasah, pesantren, sanawiyah ada, aliyah ada ya. Wali Songo biar mlebu madrasah Pak? Sanawiyah, aliyah mboten. Sunan seorang S3 atau S2 ya. Win mesti ya Win sembilan kali coba ya. Jadi ibu sekalian, ayo mulai mulai beta ini. Sinau kalau sekolah orang mesti bodoh, gimana? Sinau iso lewat sekolah, neng sinau orang mesti lewat sekolah. Sekolah iso nyinaoni, neng iso go sekolah orang nyinaoni. Lurus, betul nah Nek wis sekolah ning kutha balirine dadi kemlindi, ono. Kata BBB. Ya, jadi ternyata kita harus tetap tolabul ilmi itu tidak sama dengan sekolah. Upama sekolah orang sana memilih sekolah yang kira-kira maraknya anakmu ki mau bener apik sana api saya tidak ujungi garis yang merdeka mawon sejak ono sekolah wong wong tua akhirnya jaga ke sekolah kuwi ini betul akhirnya orang pati konsentrasi jadi anaknya akhirnya dipercayakan kepada sekolah iya naik sekolahnya api iya naik pesantren gimana Nek ora cocok, akhirnya anakmu jadi kelitih bu. Jadi sekarang bu, mbok jangan terlalu jaga ke sekolahan. Meskipun pesantren, tetap nomor satu pendidiknya adalah ibu dan bapaknya. Lurus buatan Pak ya. Tetap ibu dan bapaknya. Aja jaga ke sekolahan nomor siji. Jaga ke sekolahan lu urung mesti apik, urung mesti bener, urung mesti selamat. Apa meneh yang jaga ke negara? Iya, Kok kowe. Jadi nek negarane harus ditakoni kalau moderator. Wis merdeka turun turun. Saiki nek nek negarane urung merdeka kowe tetep kudu merdeka. Lah kok arep merdeka arep merdeka kok ngenteni negara. Ngono ta? Ah, nganti kapan kowe nganti model presiden ganti ping seket, ora merdeka merdeka. Bar import garam, sumben import susuk sing dodol pecel saka Korea. Cara merdeka merdeka itu, maka di tengah negara merdeka atau tidak, di tengah pemda ngeramut duwe ora, di tengah pemerintahan, di tengah kerajaan atau apapun saja, Anda harus mencari jalan untuk kemerdekaan dirimu sendiri. Merdeka ini kenapa, Bu? nek sing mau kan nek iso nyarutan bebukan apa boleh nek nek pengen sok buntut jur ora entuk sok buntut lah ora merdeka to merdeka nek iso entuk sok buntut ah niku bener mboten niku bener ning itu hanya satu jalan ada jalan lainnya Kue pengen sok buntut supaya kue merasa merdeka dan lega untuk sok buntut Nenek pengen merdeka sih model nomor loro gampang. Rasuk buntut kerapateken. Merdeka tuh ibu. Tempe yo ben, pemak bergizi saiki makanan internasional sekarang tempe. Rasuk buntut gak masalah. Kalau sampai yang bebas dari kebutuhan-kebutuhan, ya kecuali yang alamiah dan sunnah sifatnya, maka sampai merdeka. Wes saiki wong ora merdeka mergo pengen duwe motor, ya tahu pengen duwe iki duwe iki duwe jadi merdeka jadi kemerdekaan yang sejati adalah sampean menyaring keinginan menjadi kebutuhan ya saya ini ngerti bedanya pengen karo butuh bu ngerti bedanya gitu nek pinginnya rong piring jadi butuhnya meng sepiring misalnya jadi sampean butuh kudu urip berdasarkan kebutuhan bukan keinginan nomor satu nomor loro kebutuhan bisa ditekan kok butuhnya jane sak piring ini aku nekat setengah piring wae sing setengah piring kui dinggo wong dia nomor loro dinggo memperkuat sel-selku saya aku ngelik saya aku kuat sebab urutane nomor sing apik dhewe niku ngelik nggih misore wareg niku rada luwih elek. Warek kali ngelim itu apik ngelih. Nek ora percaya praktekke. Terus sing luwih ora apik ning sore niku jenenge kuarken iki elek. Yang sing luwih elek manen kaliren. Jadi urutane iki piye? Ngelih, warak, kuarken, kaliren. Jadi kowe nek ngelih aja nganti kaliren. nek war aja nganti niku hidup yang sehat itu namanya merdeka orang merdeka pun nek wis kowe terus ya toh ya nek pengkaliran terus cek lumayan nek penyakitnya kan mengelebui ya nek kewareken kan penyakitnya macam-macam ya gula kolesterol ginjal Terus penyakitnya perayaan. Ini jurune awak sampean juga juga nih, kok. Loh, Lo gula kowe ya ning kono nggih. Jeruk lho kowe ya lara nggih. Lho paru-paru lara. Jantung loro gentihe loro Wah, iki parade penyakit di dalam tubuh. Pare penyakit. Jadi itu ya Bu ya. Jadi kemerdekaan itu berlapis-lapis tergantung urusan apa. Begitu jenengan tidak berpijak di kenyataan sampean, sampean tidak merdeka umpama ngene kuwi dadi wong kono lelo ning atimu pengen banget neng Jakarta pengen banget dadi wong Jakarta merdeka ora kowe niku mboten nek pengen merdeka lilo dadi wong kono lelo wong ki paling apik temukan indahnya kebenaran yang engkau jalani temukan kebanggaan menjalani kebenaran kebaikan dan kebijaksanaan yang sudah engkau dapatkan di Wonololo kira-kira seperti itu Nah saya ini bukit biarlah orang tahu munggah ke pangkat pulau ini. Nanti saya minta kalau ada waktu Mas Helmi ikut menjelaskan soal ini. Jadi kulon itu nak jenengan yang arahnya itu nopo. Kiai. Ya, ya, ya. Kiai. Kiai piye? Kiai Apa nih sing marak kiai kiai apa? Tolong mergo sing sok ngomongi ngeten iki sing sok pengajian ya ora sing gelem lakoni aku ki mengisi kekosongan endi ana wong NU dhuwur gelem rene. endi ana Muhammadiyah pusat gelem rene. Ketemu wong desa-desa meh berbengi nganti esuk. Aku iki dudu kiai ning mergo ora ana sing gelem dadi kiai kepeksa aku dadi kiai. Kok mboten? Ora GTV, GTV TV 9 masih sing mbok kaya yang ngono. Lah sing ngarani aku kiai sapa? Wong kiai ora gelem rene ya aku sing nglakoni. Kula niku ming dang serep. Jadi keliru nang jenengan kula kiai wong aku kiai itu satu lelungguhan, satu kursi. Dan saya tidak duduk di kursi itu. Gitu. Saya cuma genteni. Saya coba menalian, guys. Oke okay banget tuh. Di daftar no penyair. Lah salah penyair kok untuk dirinya sendiri, terus masyarakat jorang ngerti syair, terus fanatik karo karyanya sehingga terus agem serawung karo sopo-sopo lah masa ke masyarakat akhirnya puisi tak gawa nang dinti terus aku diarani eh salahmu dewe wong aku ini mengisi kekosongan Jadi Gusti Allah kudu ana iki, kudu ana iki, kudu iki, tanduran iki. Iki dora nandur, ya tak tanduri. Nek cara gampangnya ngeten gugulan iku mung wong desa ora duwe sawah. Gendina isu-isu jam 5 bar subuh aku iki siap di dawuhi sapa wae, ditimbali sapa wae, kon ngopo wae. Kadang kon nenek kelopo. Terus macak iki kelopo, macak iki kelopo terus nggih. Nek temen iki lha jenenge. nggak tembem kula maca klopo. Wong nggih nyumbat kelopo Kadang kon ngetok kayu kon gelaji, kan kadang kon dandani genteng, kadang kon mijeti, kadang kon nimbo, kadang kon golek banyu adoh mikul. Sak ketemune penggawean niku niku lho. Urip kula ngoten niku. Dikongkon wong nimbo aku nimbo. Ning aja dituduh tukang nimbo to. Ah. Gimana? Aku yang profesi dan sebagai tukang timbo kowe kesel aku kan mijiti tak pijeti le rapopo bu pak mbak tak pijeti neng jadi klub tonggo-tonggo oh sakmun profesi ini bukan pijet ini kuwi cok Saya wis ya peko omongnya? aku kan duwe profesi babar pisan Thank you saya tidak pernah menemukan di desa manapun di seluruh Indonesia dan dunia yang ibu-ibunya sangat ekspresif mengalahkan bapak-bapak dan anak-anak muda dari tadi bengok ibu-ibu kabeh gitu iya kita ibu-ibu tadi ibu-ibu di sini ini kayak ibuku soalnya ibu kula niku semuruh ibu kula ngeten ibu kula sama saya kula ayah kula niku rata meneng Gaya pengajian orang orang kaya ibu nah ibu kula niku ngeten-ngeten loh. Bupati mulane ora bupati wani nang desa kulo nganti saiki. Balik opo ustad nasional wani pengajian nang desaku. Arab Zainuddin MZ Arab biyen kai sopo sopo sopo ora tau nang desaku. Ming ming engko ming di ming tuting duting karo wong-wong. jadi ibu kulo niku nang mengaji Pak Bupati sekali Bupati pidato. Baru dapat beberapa kalimat ibu saya berdiri Pak Bupati pun ngawur buat ngotong iku Salah sampean ibu, ah ngono kuwi. Arep piye bupati ini? Asal ada pengajian di gitu. saya dadi sing wani nang desa kuwi wong mampu, Wong-wong putih itu mandiri banget, merdeka banget, pekok banget, sak usah, sak karbar ini kok. Nenten padang bulan orang orang desa ku. Datanglah ke padang bulan tidak ada orang desa saya datang ke padang bulan. Itu delok ngomong-ngomong pun belum. Wis gayamu sok ngono. Yo yo albakoro iku. Wis ngerti kabeh. Dia tukang ngarit, tukang gembala kambing iso ngimami nek sing desa kuwi. Dadi dikai pengajian ini meng eh, sopo. Khutbah barang kula mboten wani akan menjura. Mesti gerundel ini kok. Alhamdulillah, Alhamdulillah para sidang Jumat yang berbahagia, bahagia anda semua. Riset kayak bahagia punya diri tak bayar bayar utang tak bisa bisa. Gue berkepanjangan ngomong wis karep buat baju dawa wis kawe seru wis seru wis karena desa saya itu tidak ada serawung kawrun. Pak Mustafa. Tidak ada tetangganya desa itu tidak ada. Itu masa itu lor itu Kali lor sawah, kulon sawah, etan sawah. Wes, orang tonggo. Tapi mandiri orang bal-balan mesti menang, pencak mesti menang. Apalagi pencaknya silat, ya kan? Maksudnya ya nek Bian ming silat eh, nek Bian ming pencak jari Pak Muzamil saiki iki pencak silat karena silat itu dari bahasa Arab pencae orang mengkanuragan tetapi bersambung dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala maka pencak silat pagar Nusa bukan pencak pagar Nusa dan bukan hanya silat pagar Nusa nek silat tok berarti kebatinan nek, nek pencak silat yo ya batin yo ya rogo dan gitu ini menurut rawahu Kiai Haji Muzamil jadi yang ngawur pun tak bener oke oke saya kira itu yang bisa saya kemakan merdeka ya Bu Yosa ya, jadi orang merdeka tiap hari saya merdeka loh tiap hari saya merdeka merdeka yang puncak adalah ini terakhir ya merdeka yang paling puncak adalah kalau kita beres urusan dengan Allah melarato anggar beres karo Gusti Allah ora masalah toh kau kaya ngapa kuasa kaya ngapa nek kue urusan karo Gusti Allah ora beres ora merdeka merdeka adalah Rabbun Ghafur kalau Rabbun Ghafur Allah mengampuni semua kelakuan kita berarti kita merdeka makanya seruan orang menuju sholat itu selalu adalah Hayala sholat Hayala falah hayal falah itu terus perjuangan yang tidak henti-hentinya Terakhir sekali untuk Nahdlatul Muhammadin Nahdlatul Muhammadiyin itu nggih semes katus NU katus Muhammadiyah. Jadi kan? menuju Nahdlatul NM niku Nahdlatul Muhammadin itu ming meng dondong. Dong siapa ya? Nek ana sing suwek didondongi ini ngerti kok orang gede. Apakah Nahdlatul Muhammadiyin dibukan dibutuhkan oleh Indonesia? oleh NKRI harga mati harganya sudah mati sudah. aku takut Indonesia ini butuh apa kayak butuh apa kan kalau ini butuh badine dhewe tok Indonesia iki ora ono pejabat-pejabat e golek itu dhewe-dhewe. Ini betul. Indonesia iki ora di NM rasa nulung Indonesia, Indonesia kira ora Nek pejabat rabu butuh kowe Gusti Allah ora dibutuh. Ya aku lah sering sambat. Ya Allah aku nulis sudah sampai 80 buku lebih. Dan sekarang tiap hari aku menulis, aku sebar kemana-mana. Terus, tidak ada gunanya ya Allah. Tidak ada yang mendengarkan ya Allah menakutkan sambat Gusti Allah guyu cekikian ya. Nun dapur nun. Aja mengaku tulisanmu alah raimu raimu amal ya. Aku ya Anu wis biasa tapi ora diwaca. Aku kuwi nuntut Indonesia Indonesia iki lara ning ora ngerti nek loro nek dikandani loro mesu, nek diobati tersinggung gitu kan. Indonesia itu uang pekok nih orang ngerti nek pekok wong kesasar orang ngerti naik, kesasar nek kok kita lalu malah nesu gitu loh jadi orang Sang ngurusi sing gede-gede dadio wono lelo yang sudah seperti seperti di surga itu wis kaya ning swarga kaya ngene dadi ora mlebu swarga wis wono lelo wis beres lu swarga ngopo burung nono gembiri lho ning tak jaluk sesuk ana wedang wedi sama ngerti kayak nyari lah lo mau sepet-sepet dia kan ya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wang Wah malila lila ya kenapa dong eh? saya tak kasih kasih sayang, hutan rimba kasih sayang, gitu. hutan belantara cinta. Iya ya, ya. Sanggol ini terus tersenam kafe nih gini, gitu. Kenori ini juga ya gak tersenam, gitu. Sikile tatu jebul ya gak tersenam. Itu jenenge wono. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah terima kasih aku engkau persaudarakan dengan anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku di Wonolelo. beralamin. Saya berusaha dan mohon kepada Allah agar pada suatu hari saya bisa di sini berdampingan dengan mafia kalau jengkel. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mungkin dari saya pribadi wis mesti lek muga-muga Gusti Allah iso bisa memenuhi janji ini karena Mbak Novia jenengan arep lagu tolong saya 350 tak tolong tolong atas ini ngantuk dewe toh Lagi itu lima us kesel Ini pokoknya insya Allah tahun depan tak ya Eh buluran ya Ampun ke atas bu Ini tesik, tesik tugas bu Setahun lagi Insya Allah ya bu ya Ojo Mbak us rasang Rasang Enggak karena peraturan ping pindho berarti ngopo to nek panjang apik ya wis seumur hidup ya ora apa-apa terserah rakyat eh, nggih betul. Aku rakyat wong lo kok terserah Jakarta ya Jakarta ngerti apa kowe entar menale lo Di peraturan nasional ya kentir kok kuwi. Iya. Nek pancen ya terus masyarakat. Bukan soal hukum, bukan soal konstitusi, itu soal kemauan rakyat, rakyat lo lega ya wes. Nek panjang rakyat kon iki ya ora apik ya rasa satu periode langsung wae. Sing berangkat sing ngono jane. Langsung milih to. Ya wis nek ana lurah sing ora genah dari pilihan meneh gawe kotak meneh gitu pecat atau tidak jret jret jret oke pecat ya pecat itulah kemerdekaan yang sejati cuman Indonesia ini pura-pura demokrasi demokrasi itu milik rakyat bukan milik parpol dan bukan milik KPU gitu loh demokrasi milik parpol jadi alhamdulillah pun dua bulan dua pun pun dak kepean pun dak kewarken nak kewarken orang apik sing apik niku kita gitu. terus kondot aku mau terus kanjeng Nabi ngintiko, makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang nah lapar ketika lapar itu nonton besok gak ngerti nak gue lapar ono lho wong sing sidik kena wis waduh mulai jangan lho mulai coba ditunda saja. jam lho bener naik pengen sehat kudune mangan jam 8 esuk jajal jam 9. Jam 9 kok isih oke jajal jam 10 ngono. Jadi ketika kita benar-benar menjelang titik kelaparan baru makan. Saya itu tidak pernah makan, prinsip kulon itu ganjel. Mengatakan kok, yang penting aku orang ngelih banget ngono kok. Ini kulon betul tahu menikmati panganan. Kejopo bengi itu. Nah, Pangan macam-macam kaya ngene iki iki pamer ku harus ngekeki. Ah. Nek arep ngekeki yo ya karepe piye sepuluh 10 piring kan mangan sekaligus ayo ya ora mungkin orang masuk akal iki kudu digawakke. Nek panjang duwe ngalar gitu. Ya. Tepuk tangan itu ramai ya Allah. Siapa akan bu? Bismillahirrahmanirrahim berkah berkah berkah berkah. berkah. Serawungi karo duangkep semua makhluk Allah dan dengan Allah serta dengan kasih Allah Amin. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cerdak hati ini terus bendino sehingga barang siapa dekat dengan hatinya kekasih Allah maka mudah dikabulkan keinginan dan kebutuhan Amin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Nah dan mau mau tempat ini lagi sambung ya Selawatan rumiyin nggih. Iya. Lalu lagi disambung bar ngobrol-ngobrol main Kasih kata niki dan Bapak dari kepolisian, Dan Pak Kiai Muzamil, Dan Pak Kiai Izanuddin dan macam-macam. Kita nanti sambung lagi, kita selawatan dulu. Selawatan dulu biar terus ya, Nggih matur nuwun nika kita paragen eh, setunggaling kembang wonten pun Jawi mawon wong alai Jawa. Alhamdulillah iki matur nuwun dhateng kadang-kadang kula wong kalelo. Mulo wonten garapan sing kadang-kadang eh, kita doakan. matur nuwun nanti grup kahuritan ya. Oke, bismillah. Yang pertama di Maya saya kira ada beberapa terminologi atau rumus-rumus yang sudah dikenal luas oleh jamaah. Jadi misalnya tadi disebut traweh siji solawat siji telu solusinya bukan benar apa salah, solusinya bukan baik atau buruk, solusinya bijaksana apa tidak. Kan gitu. Jadi naik gue sekolah yang kutho kan di kongkon bangun kesombonganmu bahwa kamu benar. Kan gitu. Begitu gue sarjana gue bener sih sendiri sarjana. Jadi ada semacam takabur terhadap atas kebenaran yang dia peroleh karena sekolah modern maupun sekolah barat itu memang hanya mendidik Anda untuk menjadi orang pinter. Maka di iya mencoba membuka pintu yang lain, pinter kira penting. Dia penting kalau menjadikan dia bijaksana hidupnya. Jadi kuat, sugih, kuoso, apa namanya, pinter, alim ya, alim we ya alim we nek kue ora bijaksana outputnya menjadi kesombongan itu sudah jelas rumus itu makanya misalnya cukupan kalau Quran kue nafsir ke selama ini terus hasilnya oh ono ono Hanafi ono Syafi'i ya kui bener dewi dewi akhirnya sekarang atur antara Hanafi karo Syafi'i Hambali, bahkan sekarang ada Wahabi, ada akhirnya di Ahli Sunnah, ada Syiah, segala macam. Sebab berhenti pada kebenarannya. Jadi gue ini pinter untuk menghasilkan kebijaksanaan hidup, yaitu rahmatan lil untuk semuanya, kan gitu. Nek panjang kue ora iso dadi bijaksana dengan pintermu, kurang ono pintermu bodoh wae. Sing kok ukae bijaksana nih. Jadi ono wong elek ora usah kok omong elek, meskipun kuwi bener elek ya. Nah, bijaksana itu berarti kan ada subosito, ada toto kromo, ada among rasa dan seterusnya. Jadi bijaksana itu sangat lengkap. Makanya gayuh kaluhungan ya. Ya, gayuh kalungan itu lebih luas lagi karena disitu ada keindahan segala macam. Jadi di Jawa itu ada adiluhung, linuhung, Pak Mustafa bikin kalungan ya itu jadi dia lebih lebih kata benda abstrak atau software yang lebih luas lagi nah jadi sama dengan tadabur tadabur itu menurut saya menyelamatkan tafsir tadabur itu eh, tafsir itu boleh kamu lakukan asal di dalam tadabur ngerti nggak ngerti maksudnya Jadi kalau tadabur itu hasilnya bukan benar apa orang ampuh pora hebat pora bukan itu hasilnya hasilnya adalah engkau menjadi lebih dekat kepada Allah apa tidak engkau menjadi lebih baik kepada sesama manusia apa tidak meskipun kurang benar tafsirnya asalkan menghasilkan kebaikan yang lebih besar kepada manusia itu menurut saya yang menyelamatkan kita di tanah Allah gue nyanyi falus rapopo selawatan rapok ora ora iso mesti ora menang ning aksioma ya rapopo apa-apa, ning nek kuwi marake kowe luwih karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi lan luwih sayang karo menungso, itu tujuannya. Kan gitu. Jadi menurut saya jalan untuk gayo kalungan itu adalah selalu mengaktifasi kebenaran dan pengetahuan dan ilmumu untuk membijaksanai kehidupan untuk selalu menawarkan kebijaksanaan saya ini kalau mengandalkan kebenaran saya memberontak di Indonesia dan B jamaahnya tak eksploitir kita sebagai pasukan itu gitu ya kalau saya mengandalkan kebenaran aku orang gawe Nahdlatul Muhammadiyah aku melbu NO tadi ketua NO ya toh ben aku iso nyang-nyangan karo Luhut ya toh mempengaruhi Jokowi terus menggawe opo gaya proyek hari santri hari film kebangsaan tapi turut nah, aku mengandalkan kebenaran karena saya mengandalkan kebijaksanaan, maka saya minta Nahdlatul Muhammadin jangan jadi organisasi. Ini bukan ormas. Kalau NU ormas, Muhammadiyah ormas. Tugas Nahdlatul Muhammadin dan Maya adalah nek ketemu orang NU, usahakan supaya lebih NU deh. Nek ketemu Muhammadiyah, usahakan dia lebih Muhammadiyah dari sebelumnya. Karena NU Muhammadiyah itu cuma merek yang berbeda dari dua kendaraan yang tujuannya sama NU ini dianaknya mergo ben kue lu Islam lu saya iya. ben Islam lu Islam dengan NU itu karena itu satu metodologi aja itu kaifiah aja NU itu kaifiah jadi coro ben kue lu Islam mulanya dijak wiritan, cak tahlilan, jak diturute itu dalam pemahaman kue lu Islam, lu Israwung, lu Silaturahmi, satu diturute Muhammadiyah yang menuju jalan yang Nek Muhammadiyah tetap nek NU ki bis mergo bisa e oke banget akhirnya kan jumlahnya lebih oke timbangane penumpang pesawat nek sing penumpang pesawat kan sing rada pinter-pinter jadi Muhammad itu pekerjaannya kan sing bagian intelektual bagian pemikiran maka yang diutamakan ijtihad dalam Muhammadiyah mergo kudu nganggo pikiran sing pinter-pinter ngono nek NU ki mujahadah Ijtihad rahmatiyah populer sih. Mujahid artinya atine sing digono Gusti Allah. Nek Muhammadiyah pikirannya sing digono Islam yang luwih apik kan gitu. Jadi saya tidak main kita mengatakan NU itu bagian mujahadah, Muhammadiyah bagian ijtihad. Itu memang begitu apa namanya kategori kategori kultural sosiologisnya seperti itu. Jadi ya. Jadi mudah-mudahan jelas. Pokoknya bijaksana. Terus kalau sampai sambat, lu kok kita orang ngaji kecil sepesantren ke hasilnya nih kayak ngono. Lho iki kan turnamen. Iki cilik kae ra isih dudulan baru bal Ketika gue ngantri kae. Begitu gue mlebu bal-balan tenang jebol gue kena narkoba, kena mabuk, kena segala macam. Itu kan baru bapak penyisian. Bener lah kan kok bapak final. Gitu ya kan? Malam ini harus menang 3-0 Indonesia. Betul enggak? Dan sudah sekarang sudah dua nol. Sudah selesai. Dua nol. Berarti enggak masuk. Masuk. Oh masuk. Karena sudah dipastikan masuk. Oh iya sudah dipastikan masuk karena lawan mana tadi nol. Kamboja itu manajernya, manajer pelatihnya itu adalah orang yang hidup di Solo 10 tahun lebih. Dan tentara Kamboja itu bajunya untuk seragam itu dari Sri Solo. Dan maklarnya adalah yang jadi manajer sepak bola sebelasan nasional Kamboja itu. Jadi berawani menang musuh Indonesia. dengan hilang penggawean Indonesia maksud ya tidak gitu. lah kue dua bal ya serem-serem banget kayak janjinya menyang-nyangan ini dia ya. kecuali U19 yang bersama saya kan begitu nah kalau aku resi sepanjang dengan saya resi gitu ya nah kalau aku rawani dia-dia gitu nah kalau aku ini bukan rawani pegewo misalnya cahamu bahas payah ya gitu ya gitu ya gitu ya misalnya ini ini saya serius jadi jadi Anda tadi kalau mau jawaban takdir atau nasib yang dia Om tolong tambah. Iso berpengaruh iso orang terserah Allah harbi Jadi mulane ojo duwe pamrih sing sing selain Allah. Nek kowe lillahi ta'ala berarti kowe ilam takun alaya ghadabun fala ubali. Apa wis entuk Gusti Allah trimon titik. Mesti apike. Neng dari kau kudu sergap, kudu usaha keras untuk golek apik itu apa. Wong sing bojone ayu urung mesti luwe ora berkat timbang sing bojone luwe berkat timbang bojone elek ora. Ora ana urusan. Sugih melarat segala macam itu bukan ukuran. Yang ukuran adalah babak finalnya nanti. Gitu, nah jadi bocah ki ora kumen. Lah masa sama koruptor koruptor ning Jakarta ki ya pinter tahlilan. Iki piye ta ya? Quran barang ya ono. Bahkan kalau kalau mereka mengundang mau kenduran korupsi gue, undangannya undangan tahlilan di hotel ini kamar sekian ya toh terus uh, wiritan pimpinan dipimpin wiritan oleh pak ini pak ini ini karet kayak gini gue duitnya sing bagi pak iki pak iki itu itu terjadi di Jakarta. Makanya para politisi Jakarta tidak mau mendengarkan saya, tidak mau mendengarkan Ma'iyah. Nek sampai kerungu pateni Jangan sampai mendengarkan saya. Itu sejumlah politisi Jakarta sepakat pokoknya aja ngrungokno Cak Nunda. Ya. Aja ngrungokno naik nek kita di seneng jadi percaya akhirnya ora korupsi. Nah, gitu. Orang situ melakoni sing Begitu Anda masuk maya, Anda mendapatkan ketenangan hidup, kepercayaan diri, kedekatan dengan Allah sehingga apapun saja yang kau alami itu terbaik karena itu menurut Allah. Tinggal kamu mencarinya. Naik kue wedus mesti apik. Orang yang gue pertanyaan, orang yang gue lagi wedus mesti apik, dititan mesti apik, waktu mesti apik, segala mesti apik, gunung mesti apik, meledos ya apik, kan itu. Karena tidak ada jarak intelektual yang membuat gunung mengerti baik apa buruk. Jadi pasti baik karena gunung itu langsung auto autopilot baik Allah Subhanahu wa taala. Wedus barang kuwi ngising kae ora iso diatur menungso. Dus engko ngising jam 8 ora iso. Ojo meneh kok wedus kowe dhewe ora iso jadwal ngising. Artinya ada unsur alam pada hidupmu. Betul enggak? Kowe tangi we, tangi we, sok iso ke jame sok gue kan mek ditanya lho Gue men ditanya lho sing nanggak iki wis apa eh ane alarm juga dipeksa di kaya disogok tapi seret ngono iya. tapi nek normal nek aneh, nek alamiah sing nangek iki sapa kau tau tepungan kan sing nanggak itu, maka salah sampai apa selalu ucapkan salam kepada para malaikat tidak ada satupun manusia yang dibiarkan melata di bumi dan berjalan mengarungi lautan tanpa disertai oleh pengawalan para malaikat. Sapalah mereka tiap hari. Aku bisa ingin mengomah jumlu ijen aku. Saya ini berang di dino karena ibunya anak-anak di Bogor sama dua anak karena sekolah di sana. Anak saya yang putri di sini tapi dia selamat hujan bendungi dan tidak ada yang lebih indah dari hidup sendiri aku srawung karo jin karo wis kabeh do moro kabeh wah penak tenan penak tenan lu ora ono sing ganggu aku kabeh ora wani oh, bukan ora wani ya ora penak ngaruh ganggu aku itu tak undang saiki iki eh, nek nek nglungkuh-nglungkuh kene piye kowe kowe arep arep piye itu itu deh anda sih dipikir anda hidup sendiri dipikir anda hanya Manusia iki duwe akeh kanca, ya to ya wit-witan, ya gunung kuwi kabeh kancamu. Kowe wong Jawa, kok wong Jawa kan kowe kowe dikai jeneng kok. Kowe kowe kiai Keningan, kiai jati apa to. Itu. Nah, temenmu itu tadi sudah nggak usah nggak usah dibandingkan kenapa dulu saya ngaji kok sekarang saya mau limon nggak usah mikir itu pokoknya dina ini gue lebih apik sesuk gue lebih apik terus gitu aja itu, rasa dihitung-hitung rasa dihitung-hitung terus gue karepmu anu gue ngaji neng pesantren ben Yusuf suge ngono aku mau guru nang Yusuf Mansur gue orang hubungannya nek beliau ini dapat min haikul ekstasi menang-menang dibangunin gedung oleh Pak Mafto Basuni menang-menang ini ini menang, itu tidak karena apa tidak karena apa terserah Gusti Allah ya zuhu min haitsu layak kasih di luar perhitungan rasa dihitung-hitung nek gue ibadah ibadah wae untuk Allah rasa sembahyang seduh ben nah ben gue lho rasa nek jan gue ikhlas gue merjiku karo Gusti Allah terserah Allah ya Allah terserah Allah dan gue khusnudon kepada dia Jawa mak iyang mak iyang pada bulan 41 tahun. orang tahu untuk serupiah pun cukup apa saja. Tidak dapat bantuan, tidak no terus ya tak Kotak ngubri ya mengurai urip tahun belum mak yang mak yang lainnya. Dan kita juga tidak cemburu, kita tidak dengki, kita tidak menuntut, kita tidak apa. Ya orang Rasulullah barang ya. Orang sing jenenge taplak pada bulan iki nek pengajian iki lagi rong tahun ki ana taplake biasa nemen bangku ya ora dicet ora apa ngono iki dan tidak ada urusan angga ikhlas apa tidak kepada Allah ridho apa tidak jadi pekerjaan yang paling mulia di dunia adalah tiap hari di, di saat apapun saja keadaan apapun saja engkau ridho kepada Allah ridho kepada Allah jangan mengharapkan ridho Allah kamu yang ridho sama Allah kira-kira nak kamu ridho Allah ridho gak lah ya kok yang jaluk-jaluk terus kue daerah ridho kue sergepo ridho pasti dapat ridho nah nanti Allah yang menentukan nek kaya kue rezeki rezekine berupa opo nek ki berupa opo rasa ngarani rasa cemburu fadlallahu ba'dun ala ba'din Tenang aku cemburu kalau Gus Dur, aku Gus Dur menudok nanti ketua NU, menudok nanti presiden. Monggo aku sing munggahke, kok ora aku dhewe. Kan begitu. Nek kowe mikire kaya ngono, kowe sinaon nang Sunan Kalijaga, apa sebab iki ora Sunan Kalijaga wae dadi raja Demak? Disikat kabeh. Sapa sing wani karo Sunan Kalijaga? Brawijaya 5 yang ngatur dia. Ki Ageng Ki, Ki Ageng Syekh Belablu wi sing ngatur sel sing ngeliki kuwi Sunan Kalijaga, Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Ageng Mangir, Wonosobo, Kebumen Kabeh, bukan Kalimantan, tekan Timur, bukan Sumatera, semua yang membagi adalah Sunan Kalijogo. Kok ora dhek wae dadi rojo Nyimak? Kok dhek tak ngangkat Raden Patah cah cilik? Karena Sunan Kalijogo mengerti Allah itu membagi sebagaimana kehendaknya. Yatillahu man Musa. Nek gue rwe dhuwur meneh, apa sebabnya dadak Nabi Musa kudu ngelawan Firaun? Monggo dhek meguru nang Nabi Gede sedina lulus. Ya diusir kok kan ditinggal kok kan? ning tokan takon tokan ngopo kok itu satu setengah t ngono kata Nabi Musa takon rasa takon nggak mau guru meneng ngono terus nyoplek nih yang cilik iki urung terus baru kuwi ngedeke apa tembok apa nggih pager ini ada pelajarannya semua tapi Nabi Musa tidak lulus mengguru kepada Nabi Khidir. Aku saya kita kon. Allah mengatakan ya Musa apa? Datang ke Fir'aun. Irhab ila fir'auna innahu togo Dia betul-betul serakah dan sombong Pergilah wahai Musa Kok Gusti Allah ini ngomong togo dadak Musa Jadi ngomong dadi angel banget dadak kudu uber-uberan gitu Nganti nganti wetenge lorong Kutukan segoro kudu ngene Lah nek kan ilusionis ya Nek iki dhewe teko Quran ngono maksud. Nek teko ora gedhe sing digonggong lawan. Quran. Ya ngono kuwi Gusti Allah, karepe ngono kuwi. Ana kowe ora setuju dadi ya Gusti. Berarti sih aja dihitung hitung le, sing penting saiki lu HP, sesok lu HP, saiki lu serga, sesok lu serga, saiki istiqomah, sesok lu istiqomah, saiki entok semuanya sesok berusaha lu oke, lu HP, lu HP, lu HP, nak dihitung terus kamburi, aku kira entok opo, aku tirakat, tempungnya nanti jam terlalu iki jure entok opo, nagih aku. aku. Ndi ana presiden tahu peling kayak aku. Lah kok aku ora presiden? Ngomong belusuan-belusuan dasmu. sing jenenge belusukan ya iya iki. Ya toh, Belusuan terus-menerus tidak tidak demi pamrih apapun belusuan belusuan karena sayang sama rakyat. Orang mergo pengen dadi apa pengen dadi apa. Kan gitu. Apa sebabnya? kok sing presiden aku ayo takon nak begitu kok orang jenengan sing ngelawan itu ana ada jadi aku jadi dia ya lagi takon Gusti niki janjane kula digawe nopo nek kan mundur gulune gak pun kula tak untir gulune nek kan ke pagar kula tak tiga jam niki ya Nek kapal sing luwih dibocor ke mbok empun didhawuhi kok tak bocor ke kapal lho. Gitu ya, Dik ya. Ngerti ya? Rasa dihitung. Jangan ngitung Allah supaya engkau tidak dihitung oleh Allah. La tuhasibni wa la Hasibtu, Wahai hambaku, kalau engkau mau mencintaiku tidak usah memohon-mohon dan menghitung-hitung kemurahanku seberapa, pahala yang kuberikan kepadamu berapa ratus kali kali lipat. Tanyalah kepada Ustadz di Jakarta kalau soal itu. Tapi kalau kepada aku tidak usah menghitung-hitung kasih sayangku, tidak usah menghitung-hitung kedermawananku, supaya dosamu tidak kuhitung. Aku langsung menerima karena cintamu kepada aku dan cintaku kepadamu. Bojomu ayu. Iya, ayu nang rotum rewel. Sopo ya. niki pun hampir setengah satu dan sebelum itu nah ini yang kita tunggu-tunggu juga Bapak Kiai Muzamil tadi sudah ngomongin soal nyinggung-nyinggung soal apa pununun-pununun nih nah, Pak dan ini nanti ini Bapak Muzamil ini Pak Muzamil sebagai Ketua Basu Masa LNO Nahdlatul Ulama yang sering kita dengarkan juga di forum Maya, terutama di teman-teman juga di Pitulasan tanggal 17 di Kasihan Bantul yang sampai subuh. Dan kali ini waktu semuanya <laughs> kami serahkan kepada Bapak Muzanil untuk memberikan ya okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya satu nambai jawaban untuk yang siapa? Tadi penanya ya, yang kedua. Jadi begini, Gusti Allah itu kuasa ya. Pemabuk dibikin melarang, tapi juga Allah kuasa menjadikan pemabuk itu kaya raya juga kuasa. Sebaliknya, orang yang baik dibikin kaya juga Allah kuasa sudah dibuktikan oleh Allah. Kenapa? Dan nilai kebaikan orang itu bukan dari seberapa banyak dia punya kekayaan Allah, di hadapan Allah. Jadi nilai orang di hadapan Allah itu bukan dari seberapa banyak orang punya kekayaan, bukan seberapa tinggi orang punya kekuasaan. Tetapi dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu Bisakah dia menggunakannya untuk mendekat kepada Allah Itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala jadi baik buruknya orang itu bukan karena jadi presiden atau tidak. Kalau jadi presiden terus api, ya butuh, belum tentu. on itu paling dibenci oleh Allah. Musuhnya Allah. Dan tidak ada orang penguasa yang sehebat Fir'aun. Ada? Tidak ada. Nabi Musa saja cukup kok. Kalau ketemu Fir'aun itu. Nabi Musa itu paling hebat loh. Nempelin orang satu kali langsung mati Nabi Musa. Kayak orang buruk. Orang madura itu turunan Fir'aun. Eh turunan Nabi Musa. Mas Sofyan belum tahu ya. Jadi besok yang bisa mengalahkan Yahudi itu orang Madura. Sekarang Yahudi tak biarkan dulu. Besok yang bisa mengalahkan orang Yahudi itu orang Madura. Karena orang Madura itu satu rumpun dengan orang Yahudi. Siapa yang tahu cerita Nabi Musa itu suruh nyembelih sapi itu ya di Quran sampai ada surat Al-Baqarah yang paling panjang di Quran surat Al-Baqarah ya apa enggak? Ya. Nah sekarang masyarakat di dunia yang ngerap sapi siapa? Yang budayanya kerapan sapi Madura. Ya apa enggak? Gak ada di dunia yang punya budaya karapan sapi. Jadi karapan sapi itu budaya Madura. Oke? Okay? Nah, Dari surat Al-Baqarah itu. Maka sekarang teman-teman di itu di Amerika itu sudah ada 60 ribu Mas Jamal ya. Orang Madura yang ilegal di di Amerika. Jadi 60 ribu itu ilegal semua dan bisa bekerja di Amerika itu besok yang akan jadi presiden Amerika. Pada waktunya, kalau saya sudah ke sana. ya sudah, sudah. Itu yang apa tadi? nah Fir'aun itu ya orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala musuhnya Allah Fir'aun tapi diberi kekuasaan yang sedemikian hebatnya kuatnya Fir'aun sampai Nabi Musa dret, dret. maka Nabi Musa tidak berani menghadap sendirian tolong ya Allah saya tidak berani kalau sendirian angkat sepupu saya jadi Nabi mana ada Nabi yang minta sepupunya juga diangkat jadi Nabi kalau bukan Nabi Musa Padahal Nabi Musa seberani itu, sehebat itu, sudah dikasih tongkat, bisa membelah lautan, mau menghadapi itu. Nah itu, ya. Bisa kan Allah kan? Mengangkat orang yang paling dibenci menjadi raja yang paling he hebat, legendaris sepanjang sejarah. Jadi orang jangan bangga, aku presiden berarti saya paling dicintai Allah, oh, durung karuan. Firaun itu yang lebih dari presiden. Nah gitu ya. Sama kalau hanya urusan kekayaan. Ayo, oleh uang soge berarti di Tristan di Allah. Kata siapa? Masa di harus diceritain Allah? Hah? Korun kan sudah terbukti. Nah, itu lihat. Ya. Maka di hadapan Allah, gitu ya. Jadi sampai jangan menakar Allah dengan materi gitu. Apa iya kalau orang berbuat baik pasti kaya? Eh, doa Allah kok materi? Nah, Allah mau Kuasa itu dua-duanya dan macam, maka nilainya itu bukan materinya. Jadi kalau sampean dikasih kekayaan, bisa disebut orang baik kalau sampean bisa memanfaatkan kekayaannya untuk mendekat kepada Allah Taala. Sampean dikasih jabatan, sampean baik kalau bisa mempergunakan jabatannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, silakan pertinggi pangkatnya. Perbanyak kekayaannya di hadapan Allah kecil tidak ada apa-apanya dan akan masuk neraka oleh Allah Taala gitu ya jadi ukurannya bukan materinya tapi sejauh mana itu ya Amin. itu saya kira jawaban yang yang itu ya maka ya tadi kata beliau bersyukurlah ayo eh, pergunakan apapun yang diberikan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sakit kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah Sehat kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Di Senini Bojo, kita pergunakan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Loh ya. Dicintai Bojo, kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah. Apapun kita jadikan dekat kepada Allah. Karena itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebelum tak kasih ya. Ini karena tidak semua jemaah maknya saya mungkin perlu mensarai tadi kata-kata beliau karena ada Pak Polisi juga. Ya. Mensarai itu menjelaskan sedikit kata-kata apa beliau bahkan khawatir ada yang salah paham. Karena tadi beliau kan mengatakan, Bu, di sini apa? Kan ada yang apa? Bukan yang lomba pidato sak nasional itu. Nah, terus beliau kan komentarnya tadi, ngapain kok minta di harga-harga Indonesia? Ya kan gitu ya. Ini kalau orang yang tidak paham, dikira beliau ini dikira anti Indonesia. Karena orang sekarang kan banyak yang pekok pikirannya. Ini. Iya. Jadi seret gitu loh, lurus berpikirnya, tidak ada liukannya. Ini karena dia, nah ya itu ya. Nah, beliau tuh sering seperti itu. Gini, nanti orang dikira beliau banyak pernyataannya yang dikira anti Islam, dikira anti NU, dikira anti Muhammadiyah kalau salah paham. Gitu loh ya. Ini perlu saya jelaskan ya, sedikit ya. Jadi begini, banyak orang sekarang itu, ya, kan gini, apa-apa itu ingin diakui oleh Indonesia itu, ya bangga, ya bangga. Sehingga mentalnya ini masalah mental. Jadi kita ini usahakan nanti di orang, gak usah minta perhatian Indonesia itu maksudnya, gak usah gitu ya. Jadi kita kepada Indonesia itu bo ojo pamrih. Gitu loh, paham ya? Kalau bisa. Hidupnya jangan pamrih, jangan meminta. Sekarang itu orang itu kan menjadi beban Indonesia soalnya rata-rata. Tidak mencoba mengurangi beban Indo Indonesia. Ini orang paling banyak. Sedikit-sedikit aku Indonesia rek, kutu untuk bagian. Nah, kan itu jadinya. Ya aku Indonesia rek, kami minta untuk bagian juga. Hanya semua orang ingin diakui sebagai Indonesia, tujuannya hanya untuk mendapatkan bagian dari Indo Indonesia. Nah itu yang dimaksud beliau. Jadi omongnya cinta Indonesia, tapi nanti ujung-ujungnya ingin dapat bagian dari Indo. Nah Indonesia hancur lebur gara-gara banyak orang yang bermental kayak itu. Banyak orang mendekat ke Indonesia, pakai bendera Indonesia, tapi ujung-ujungnya mau membebani Indonesia. Indonesia. Nah, maksud beliau, ayo sing gede hati ini. Kita gede besar hatinya. Kalau bisa ke Indonesia itu memberi, jangan membebani. Oke? Okay? Gitu. Sama dengan orang sekarang kepada Islam. Kan gini ya. Sampai sedikit-sedikit ngaku Islam. Gitu ya. Koyoknya api. Ya kan? Padahal itu kan jadi membebani Islam. Masa sampean gapean terus aku Islam rek sampean narkoba aku Islam rek ya oh, untuk semua semua aku Islam gitu pokoknya Islam nah ini kira-kira menurut sampean gimana menolong Islam apa membebani Islam Hah? kan menghancurkan Islam kan lebih baik sampean sampean Islam dulu sementara Gak usah takut itu. Iya. daripada nanti gara-gara saya Islam jadi jelek lebih baik saya tidak ngaku Islam yang penting perbuatan saya nah, kayak gitu ya apa enggak ya apa enggak nah sekarang kan KB ngaku Islam KB mau mendirikan ormas Islam akhirnya Islam remuk gara-gara orang kayak itu Satunya mendirikan front ini, satu front ini, front ini. Yang ujuk-ujuknya hanya mau membebani Islam. Kalau bisa yuk Islam kita delek casing jeruk. Islam taruh di dalam hati yang sedalam-dalamnya. Kita wujudkan dalam perilaku. Sehingga kita tidak menjadi beban is, beban Islam. Jadi ya, siapa nggak usah Indonesia, for Indonesia aku, tapi jebolannya korupsi. Ngapain? Lebih baik gak usah ngaku-ngaku, tapi berbuat untuk Indonesia gitu loh sama sangkan ke NU juga begitu ya Muhammadiyah juga begitu jangan sok-sok saya NU saya NU jebolannya hanya mau memanfaatkan NU untuk kampanye jangan lebih baik sampai jelek ke NU nya taruh dalam hati tapi lakukan apa yang membesarkan NU gitu ya enggak? usah perang apa ini? logo Enggak usah. Enggak usah perang dendam sudah bukan zamannya. Kepada Muhammadiyah juga begitu. Kalau perlu sekolah-sekolah Muhammadiyah, nama Muhammadiyahnya dihapus. Gak usah oke oke. Yang penting kelakuannya menurut Nabi Muhammad SAW. Gawe congkrak di mana-mana. Aku NU, kamu Muhammadiyah, ini HTI, ini FPI, gawe congkrak bangsa Islam. Jelek kayak sekarang. Berani nggak? Dan nah, kalau belum berani berarti belum seduluran seduluran ini. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi dipikir-pikir, gitu ya, dipikir-pikir. Iya. Maka betul beliau ini, beliau kan nggak pernah ngaku kiai, ya apa enggak? Karena kalau ngaku kiai, kalau beliau salah, kiai sih salah. Saya ini juga jangan disebut kiai lah. kan nggak apa-apa, ya kan gak? Sehingga saya tidak membebani Islam, ya kan? Apa yang tak lakoni yo, Islam nggak ikut tercoreng gitu loh ya. Nah kalau sampai saya dikiai kan, kan tercoreng Islam kalau saya ke Parangkusumo. Apalagi saya tolong-tolong ke pasar kembar. Wah, kiai ini, nah itu dia. Beliau itu paling aman sebetulnya. Kalau bukan kiai kemana saja bisa. nah itu, saya kira itu maksud beliau. Ya, paham ya? Beliau bukan anti Indonesia yang kata kata tadi. Ayo kita itu jangan sok jangan membebani itu dan ayo kalau jadi orang Islam jangan sampai membebani is Islam jadi orang NU kalau bisa jangan membebani NU jadi orang Muhammadiyah jangan membebani Muhammadiyah gimana Pak Muhammadiyah setuju nggak kalau logo-logo kita buang saja semua Hah? Gak, kan nggak ada sekolah NU baru baru saja ikut ikutan Muhammad yang kan nggak ada pesantren itu aslinya kalau aslinya nah baru-baru saja itu ada nah ini ada Uno dan lainnya itu maka ini kalau menurut saya maka begini kemarin ya maaf ini saya rotok radikal sedikit ini radikal yang anu pak pak polisi pak oh sudah pulang kemarin waktu HTI mau dibubarkan itu kan ada yang datang ke tempat saya perempuan-perempuan Istri-istrinya perlu datang ke tempat saya. Kalau suaminya gak berani, maunya minta dukungan saya bagaimana supaya tidak dibubarkan. Maka saya bilang, lupa, Pak, yang mau dibubarkan pemerintah itu kan HTI, iya. Lu katanya sampai dulu masuk HTI untuk memperjuangkan Islam, iya. Yang mau dibubarkan kan, kan HTI, kenapa galau? Kan bukan Islam. Iya apa enggak? Kalau sampean gara-gara HTI dibubarkan galau berarti sampean tidak memperjuangkan Islam, tapi memperjuangkan hak hati. Kalau saya, Pak, sebetulnya setujunya bukan hanya HTI, Pak. Pokoknya semua yang menjual Islam itu dibubarkan lah semua. Biar tinggal Islamnya tok. Kayak Sanuddin kok ada orang NU begini <laughs> nah ini maksud saya ayo ini ini pola pikir ya ini makanya sama, sekarang apa ini serawung kah kawang bro jadi gini maksud saya menampak nampakan keindonesiaan itu ya ono api tapi ono e e. menampak nampakan keislaman juga begitu ya bang nah itu maka yang baik itu Islam itu taruh dan apa Indonesia taruh dalam hak hati seperti tulisan beliau tuh Indonesia bagian dari ya kan tapi karena beliau memposisikan Indonesia bagian dari beliau, beliau memberi terus kepada Indonesia tanpa pamrih seanggang hidup karena Indonesia bagian dari dirinya. Nah, gitu mau Paham ya? Nah, kalau bisa kita itu jangan merasa bagian dari Islam. Kalau bisa Tapi Islam bagian dari saya. Sehingga memberi terus kepada Islam. Islam baru dalam hati. Jangan merasa bagian dari NU kalau bisa, tapi NU bagian dari saya sehingga memberi kepada NU. Yang Muhammadiyah jangan merasa bagian dari Muhammadiyah. Kalian Pak Mus nonton terus kepada Muhammadiyah. Saya sudah sekian tahun kok nggak jadi ketua PP Muhammadiyah ya. Terus mana politik untuk jadi ketua umum PP Muhammadiyah nah, itu nanti. Jangan. Tapi Pak Mus mohon. Oh iya, ketua Nahdlatul Muhammadiyah saja. <laughs> jadi bagaimana Muhammadiyah bagian dari Pak Mus sehingga Pak Mus itu memberi terus pada Muhammadiyah kan beda sama bersuami istri juga begitu, Mbak. Ya. Sampai jangan merasa bagian dari suaminya kalau perempuan. Nuntut terus sama suaminya. Ya, saya kan bagian dari sampingan. Jadi yang besar hatinya suamiku bagian dari diriku. Sehingga akan memberi terus kepada suaminya. Disakiti tetap memberi. Ya enggak? Karena suami bagian dari sampingnya. Gak bisa menyakiti suami. Gak bisa menolak kemauan suami. Gak bisa orang tegel, orang hati bojo. Karena bojoku bagian dari diriku. Tapi kalau sampean merasa bagian dari suaminya, nuntut terus mas. Ini loh mas. Sama saya, sama istri saya juga begitu. Istri saya bagian dari diriku. Nah, gitu ya. Sehingga saya tidak menuntut, dimarahi tetap senyum. Dia tetap senyum karena dia bagian dari diriku. Aku akan memberi. Nah, gitu seperti itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tambah sedikit. Ya. Uh, gini, jadi anatomi yang diomongkan. Anatomi itu tatanan ya, struktur ya. Mak ya gini, ketika saya mengatakan Indonesia gini-gini itu saya wanti-wanti jangan mengandalkan Indonesia. Andalkanlah dirimu, keluargamu, kreativitasmu, keistiqomahmu ojo ngenten-ngenten Indonesia kalau kamu bersikap kepada Indonesia sudah wae sama dengan maknya itu maknya tidak punya kewajiban apa-apa gitu kalau dia berbuat untuk Indonesia termasuk saya kalau berbuat untuk Indonesia itu koh. gitu Uang dia saya sodakoh, masuk dia saya andalkan saya tidak mengandalkan Indonesia karena Indonesia itu adalah bagi yang saya gendong jadi dia nguyuy aku aku ramah salah. orang dia tak takut Orang yang tak buang bayi, bayi kan orang bisa dituntut piye-piye. Karena Indonesia ini lemah sekali. Tapi dirimu kuat. Maka bersodakolah kepada Indonesia. Kalau John F. Kennedy mengatakan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang engkau berikan kepada negaramu. Itu temannya Bung Karno pada tahun 60-an awal. John F. Kennedy. Satu. Nomor dua, saya tanya ini ya, ini ini ngomong skala prioritas mana yang terpenting mana yang yang penting mana yang kurang penting ah, mana yang agak penting mana yang tidak penting ini harus jelas ini kalau Islam itu berarti harus ada Quran ya? maka menjadi Islam ya Pak Musa iya. jadi Quran adalah salah satu komponen primer dari adanya Islam benar nggak ini benar ya oke okay. Jadi Rasulullah, eh, nah Quran itu dimulai dari apa? Iqra. Iqra itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam pada umur berapa Rasulullah? Nah sekarang Rasulullah umur 20 tahun 30 tahun sebelum 40 tahun itu sudah Islam belum? Sudah Islam belum? Loh, tadi katanya Islam itu komponen utamanya Quran. Waktu itu belum ada Quran. Ayo. Baca tak lagi. Pemahaman ini. Jadi sudah Islam belum? Sudah Islam secara nilai, belum Islam secara formal. Loh, tapi kan belum ada Quran. Siapa bilang belum ada Quran? menjawab ya teksnya belum ada, tapi butir-butir nilai Al-Quran sudah terdapat pada jiwanya Rasulullah, betul nggak? Jadi ketika 40 tahun ke bawah, Rasulullah itu manusia yang sangat baik, yang bisa dipercaya, sehingga dia lulus cum laude sebagai manusia, dan gelarnya adalah Profesor Dr. Al-Amin. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ini karena ngomong skala prioritas ya. Jadi lebih penting mana? Islammu apa manusiamu? Ngene wae sing tuh enteng. Sing luwe nek ini, luwe penting di NO mu Muhammadiyahmu apa Islammu ngono sih? Nek Islam kudu ana ora? Kudu. Nek NU kudu ana ora? wani iki ngomong ya. Baru mana ya lo berani ngomong gitu. Upama yang dunya kira no ono kira-kira kowe mlebu swarga ora? Allah mlebu. rano ono Muhammadiyah. Nah, saya tidak mengatakan Muhammadiyah NU tidak penting. Muhammadiyah itu membantu kita luar biasa untuk memperdalam Islam kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Tapi nek kue dikai pilihan kelangan Islam atau kelangan NU milih dia. Nah saya iki ning Indonesia iki luwih penting anu wae Islam. Saiki iki. Nah maknya cetha lho, rano bubar saiki bubar. Wis pikir aku ngomong ngono kuwi. Sekarang juga bubar rano masalah. Rano maknya rapat ini. Ya. Nah saya ingin NU kami ngomong ngono berarti Islamnya luar biasa. Gitu loh, ya, gitu ya. ini ya. orang orang kudu, orang kudu, ini yang jero ati kudu istiqomah. Menurut betul enggak? Jadi bandingan antara maknya apa mana maknya, maknya ini orang-orang masalah wis ora dibahas. Ya. Nah NU organisasi Islam terbesar seluruh dunia. Muhammadiyah terbesar juga. Jadi Indonesia jadi selain NU Muhammadiyah itu enggak beres. Jadi acara itu jangan ora perlu kamu. Wong wis ana Muhammad ya harus beres lah ya. Arep Wahabi, arep ono LJI arep ono masalah wong wis NU, ono Basul Masail. Lah ngopo aku melu-melu. Kok saya berapa ratus kali saya jawab soal bid'ah di Ma'iyah. Jawab soal pemeh, kenduri, jawab soal masjid di Pel, congklang, jenggot. Kan aku jawab ini. Apa sebabnya aku menjawab? Apakah saya ahli fikih? Apakah saya pejuang Islam yang harus membela kebenaran Islam? Ya ora atau? mereka orang ono jawab. Jadi ya, kepeksa aku sing kamu isani ya tak isani. Seperti tadi loh. Larangan saya ini jeti. Ya tapi tak pijeti yang ngono. Oh diarani aku tukang pijet. Aku main pijeti. Mak yang iya, ngono kuwi bukan profesi, bukan ormas, bukan golongan, bukan kelompok, bukan firqah maknya itu. Maknya itu software. Maknya itu roh kan gitu. Wah Wani ora menutok. Ora jadi maknya apakah ingin memperjuangkan kebesaran maknya? Tidak. Bahkan maknya curiga kepada kebesaran karena Allahu Akbar yang besar hanya Allah. Aku takut. Semua ormas kan memperjuangkan kebesaran ormasnya. Demokrat memperjuangkan besarnya Demokrat, PDIP memperjuangkan kebesaran PDIP, entah tidak ketinggalan NU NO dan Muhammadiyah juga selalu mempertahankan dan memperjuangkan kebesaran dirinya NU NO dan Muhammadiyah sampai tidak ingat manusianya ini yang saya mau tanya Nek nah, NO gede arep ngapa? NU ku ditakoni kok karo malaikat-malaikat. NU nek ra melu mlebu swarga, ra melu ra mlebu neraka, sing mlebu neraka ra kowe. Kalau swarga maksud. nah, makanya sekarang saya kembalikan ke Rasulullah tadi. Penting mana Islamnya apa manusianya? Gue kalangan Islam, misalnya kalangan Quran mana ya? Jika aku ngomong ekstrim lagi, Karangan Quran mana lah? Quran sing mushaf lho sing Alif Lam Mim Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Wani ora kalangan kuwi. Upamane ana kuis suka malaikat jibril. Wani ora? Wani mergo apa? Wong Kanjeng Nabi nganti umur 40 ya ora ana kuwi kok. Aku melu kanjeng Nabi kok. Ya lah. Upama orang ana kanjeng Nabi, rumang samu ana Quran yang awakmu. samu tidak mengandung Quran di butiran darahmu, di dalam cakrawala jiwamu, di langit rohmu. Quran ada di dalam dirimu, Quran ada di alam semesta. Kalau engkau punya penglihatan dengan meminjam matanya Allah, engkau menemukan Quran di apapun saja, di siapapun saja, kapanpun saja, siang atau malam. Quran ada di mana-mana. Sesungguhnya ning mergodo keset menungso bola bali kesat kesat kesat kesat kesat akhirnya dikei Quran. Ya tak kei buku manual. Suwada nang kuwi apalke kan gitu. Makanya kue golek, tak kei wae. Sebenarnya kan kalau kamu anda peneliti, afala takilun, afala tatafakkarun, ya. Kalau Anda meneliti, Anda ketemu Misalnya nulis Inna ma'al usri fa inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri atau wa may ya'mal mithqala daratin khairah yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarra yara. saat sadurunge turun ayat kuwi wong Jawa wis ngerti ora nek ana Ngunduh wae pakarti iki abad piro? Kata-kata ngunduh waing pakati kira-kira lahirnya abad piro. Dhisik endi karo wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kowe ora perlu Quran upamane aja ndur kowe Wo, MH titik dua. MH anti Quran ngono lah. Ora eh, apa-apa kono. Ora apa ning ilatmu kaku sesuk. Bareng ngisormu kaku terus. Bener ya. ya. Angel ngimami karo muene ya. Kok ini kan bodoh kok ngono tapi saya amatilah ya, kalau ingin tahu siapa Muzamil datanglah menjelang subuh ke, ke pesantren Muzamil karena dia pasti imam dan dia bisa terdepan ketika itu ketika itu kira-kira sarungnya berapa diameternya. Terus mesti harus ya, itu. Jadi teman-teman sekalian, tolong ini ini sekaligus soal politik, sekaligus soal keluarga, soal pendidikan, tolong diingat bahwa sing digarap ki menungso. Pendidikan garap kurikulum sibuk kurikulum 2006, kurikulum 2013 sibuk sama kurikulum ora kelingan bocah, ora kelingan menungso ya negoro Negara sibuk LRT, MRT, tol laut, infrastruktur kereta cepat Bandung Jakarta, Meikarta, reklamasi, sibuk sama benda-benda, tapi tidak pernah ingat manusianya. Betul -betul. Kurikulum kui, sekolahan kui, banyak yang tidak percaya kepada manusia. Dipikirnya anak didik kui gelas kosong, gitu? Jadi siap ke di sini setahun desain iki tahun kedua desain ini lalu mangsanya menungso di kosong pekok menungso orang kosong sejak dia keluar dari rahim ibunya ya itu dia sudah punya guru besar alam al insana malam ya Sopo semarake bayi mati gue kue ngeden apa bayi ini arep metu? Mana yang lebih utama? bayine pancen arep metu apa mergo kowe ngeden. kowe iki sing bantu apa bayimu sing bantu oh nggih nggih Bu sak menika sing kok tak medal kowe wangi nggih ora kowe sing ngewangi bayine ora bayine sing ngewangi eh ora kowe sing ngewangi to eh ora bayine sing ngewangi kowe sapa sing marake dhek metu sapa Baru kuwi njur eh, eh ngono Sing nangis sapa? Upama kowe sing dikon mengkonsep bayi metu iku dune muni apa ngono, mesti ke idemu do nangis. Mesti yes. Yes saiki malah bayi metu Islam, Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, kafir, no. Ya mesti dhewe ngono saiki nek bayi ya. Tapi Allah memberi ide yang luar biasa bayi ki nangis orang guyu. Bayangkan misalnya ono bayi metung guyu. Itu kan terkenal seluruh dunia. Dan orang tidak pernah menafsirkan, mentadaburi kenapa kok idenya itu nangis. Orang Uno sing tau nulis buku, orang Uno sing tau apa ini? Manggraito mendalami ora siji-siji seluruh intelektual cendekiawan mufasir seluruh dunia tidak pernah menulis buku kenapa bayi menangis no nggak kan bisa ini coba ini berarti aku di umur tua untuk bisa menafsirkan nah, itu orang-orang yang menang kekosongan kekosongan banyak sekali dalam peradaban manusia ini belum diisi ini belum diisi ini belum diisi aku yang harus mengisinya sudah jelas aku bukan kiai itu pengajian bintangnya karo piye. jadi aku di ngosoni, kiai kok gitu? lu sing kiai sopo Kiai ora kue, e. Kepeksa aku Gitu. Itu Mas ya. Jadi sekali lagi, yuk balik menungso Menungsoni sih. Jadi anakmu ke menungso, muridmu menungso sekolah menungso. Oh pikir dia itu kosong belum kertas kosong kursi ngelukisi kursi nulisi ya ora dia sudah punya kandungan Quran di dalam dirinya dia sudah punya kandungan cinta Allah di dalam dirinya dia sudah punya kelengkapan yang kita lakukan adalah membuka pori-porinya supaya subur semua yang ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa manusia itu kira-kira jelas ya jadi saya ini tidak sempat menjadi bagian dari Indonesia karena saya sibuk ngewangi Indonesia sibuk ngewangi Indonesia kecil ya orang tahu jalur apa-apa coba biar orang bayangnya mak tak jual orang jangan tak WA sih pak ini maknya gini gini gini gini gini gini gini wow jreng tulung miliar <laughs> wong sing hak gue tak cukup apa meneh sing sing belum tentu hak murah mungkin tak jauh sing aku duwe hak ora tak cukup kok gitu loh kebahagiaan aja tidak kurang di dunia aku memilih Allah daripada kebahagiaan hidup Arab jadi aku tidak mengeluh dengan aku menderita karena penderitaanku itu bisa kusulap dari kebahagiaan sekedarnya aku mau kebahagiaan yang meluap-luap aku kebahagiaan sekedarnya wes anane tempe, tempe iki enak tenan wis ngono wae. Ning nek kowe mangan tempe atimu ning tongseng, atempene ora enak tongsenge pacakon. Ayo saiki ngono kuwi ya tempe. Iya lah. Sing dhewe duwe ora dinikmati mergo dhewe pengin sing luwe. Oke sing luwe mewah, maka sing din sing ana ora kok nikmati sing. Sing kok bayangke ora Akhirnya kamu tidak punya kawruh, serawung kawruh dengan gejala-gejala hidup terakhir ini. Mau saya saya agak panjang. Misalnya ini, aku gak tahu ngomong sungguh pendek. Uang ki nek sumbune dawa, nak diobong gaya ngopo suwe prosesnya lagi kobong gitu ya dipikir se ditimbang-timbang se nek saiki medsos kuwi kan sini sumbu doa apa pendek Orang mau sumbu sumbune medsos orang yang gak sumbu Pokoknya orang geni liwat blas bener kira? bahkan aku saiki nemokke orang perlu orang geni liwat Neng mikir geni kobong. Ya Iya lah. Statusnya kan ngono tuh. Status-status Facebook itu kan gitu. Mengkelinya nopo mangko, kobo. Ngono tuh. Orang perlu ada geni tenanan. Semua isinya halusinasi. Semua isinya adalah don don Kan gitu. Jadi rasa sumbu, rasa kompor, orang kelingan tok kobo. Ya. Gitu loh. Mulanya aja kaget, nak wong metengi, Jangan yang dibayangkan karo ruang lanang dede malah sama seneng. Oh, kuwi. Karena gue gue ilmu-ilmu ngono kae ngene iki dek. Ngene aku cari yo oh, kapan-kapan tak uruki. Ayo cari ayo ning kono. Kalau ning yang ngene besar. Begitu ana sing guru tenang langsung tak kaplok. Aku rasa macam-macam aku iya, iya, iya, tapi ya oh, aku ini ngarep ngecek Sopo sing nafsuan Sopo sing. Ya ya. Ya. Wetar ini lagi. Orang samur sama kurang ngerti waktu ini ngerti aku ngitung kabeh ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin muga-muga Anda sudah lebih kaya bahan untuk mempertimbangkan kehidupan. Untuk itu hasilnya Anda mulai besok pagi lebih bijaksana kepada siapapun saja. Karena kebijaksanaan itulah yang menyelamatkan kita semua. Kaluhungan itulah yang membuat manusia berada di level ahsani takwim ya bahkan sampai ke insan kamil meskipun tidak benar-benar kamil tapi Anda jemok-jemok wilayah atau dimensi insan kamil sebagai sebagaimana Rasulullah meskipun tidak mungkin sesempurna Rasulullah tapi anda semua adalah tabi tabiinnya Rasulullah SAW saya doakan semua meskipun Allah punya kuasa untuk mengkayakan orang buruk atau memiskinkan orang baik dan sebaliknya tapi tetap saya doakan ya Allah jangan terlalu tega untuk membiarkan anak-anakku ini sengsara secara ekonomi. Jadikanlah mereka itu paling tidak ya pokoknya berkecukupan lah gitu. Pokoknya orang nanti kapiran banget gitu ya. Kecuali anak-anak yang memang memiliki ketangguhan untuk meneliti dan istiqomah kepada kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul indoral tufa inna ma'adilu ala nafsi wa ini itu Fabima yuhiya ilayya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian tadi ini sudah pas jam 1 kurang 10 menit ya